سورة الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت Apabila langit terbelah وأذنت لربها وحقت dan langit patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh وإذا الأرض مدت dan apabila bumi diratakan, dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan bumi patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Ya ayyuhal insanu in innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih Wahai manusia sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu maka kamu akan menemuinya maka adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya فسوف يحاسب حسابا يسيرا maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. وينقلب إلى أهله مسرورا Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره dan adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah belakang. Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu ketika di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Innahu dhanna an Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Demi malam dan apa yang diselubunginya. Dan demi bulan apabila menjadi purnama. Sesungguhnya kamu akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Sajada wajhiyya lilladhi khalaqahu. وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. بل الذين كفروا يكذبون Bahkan mereka orang-orang kafir itu mendustakan Al-Quran. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.